Kita sudah masuk pada dianjurkan untuk berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berjaga-jaga di Allah Subhanahu wa ya, telah selesai dari dalam Islam hukum Islam yang yang tadi Masuk pada kita berjihad. yang pertama tentang berjaga-jaga Jibar Badana yang ini merupakan tempat yang strategis, tempat yang sangat vital bagi kaum muslim Menjaga di perbatasan sehingga orang yang menjaga mengetahui pergerakan musuh, mengetahui jika musuh akan menyerang dan berbagai informasi dari musuh itu satu hal yang sangat penting. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keutamaan yang besar bagi orang yang ماذا Dari yang ketiga yang dikatakan oleh Al-Hafiz Ibn Azim Al-Qudri rahimahullah taala al Fadalah al Ubayd al anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ميت يؤتم على عمله إلا المرافق في سبيل الله فإنه يسمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر ووضع أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح والحاكم وقال صحيح وحسن صحيح وابن حبان في صحيحه وزاد في آخره قال وسمعت رسول قل المجاهد من جاهد نفسه لله عز وجل وهذه زيادة في بعض سنة الترمذي رسالة الله بالخير الله تعالى بالخير فهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هناك تسكية طيب يكتب على belum amalannya. Illa murabita fi sabilillah kecuali orang yang berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mayit yang mati dalam keadaan berjaga di jalan Allah. Orang yang seperti itu yusma lahu amal dikembangkan terus amalnya ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat wa min fitnatil dan dia diberi jaminan keamanan dia akan aman dari fitnah kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi, juga Imam Al-Hakim, juga Imam Ibn Hibban rahimahullah taala. Dan Ibn Hibban Al-Qudsi rahimahullah menambahkan akhir riwayat ini. Sahabat Wadala bin Ubaid radhiyallahu anhu mengatakan dan aku juga mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Al-mujahidu man jahada nafsahu lillah. Seorang mujahid adalah orang yang memerangi dirinya karena Allah Subhanahu al Hafiz Al-Munziri rahimahullah mengatakan kata ini ada pada sebagian nuskah Sunan Tirmidzi rahimahullah taala. Nah, di pada hari ini Nabi alaihi salatu wassalam menunjukkan keutamaan orang yang berjaga-jaga di perbatasan sampai nah, meninggal di perbatasan itu bahwasanya kalau mayit-mayit yang lainnya orang yang mati biasa termasuk orang yang bahkan termasuk orang yang masih di medan pertempuran maka amalan dia berhenti ketika dia mati ketika orang mati sudah tidak lagi bisa beramal maka pahala dia pun juga berhenti di situ tetapi orang yang masih perbatasan karena berjaga jaga di sana, orang yang seperti itu tidak akan berhenti pahalanya, tidak akan ditutup catatan amalnya. Justru terus dikembangkan, dituliskan amalan dia. Tentunya amal dia yang terakhir dilakukan pada saat itu di samping dia berjaga, dia ya membaca Al-Quran, samping dia terjaga, dia salat malam. Di samping dia terjaga, dia banyak berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dituliskan nah, amalan tersebut sampai hari kiamat. Maka ditampilkan hari kiamat terjadi tahun 3000 misalnya. 3000 Masehi ya. atau 2000 Hijriah misalnya orang kemudian mati di tahun seribu, ya maka seribu tahun terus dia ya, memiliki amalan riba di Allah Subhanahu wa taala. Oke, sungguh ya suatu uh, anugerah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Yuman bin mithlatil Khafri keutamaan yang kedua Orang yang mati murabitan, orang yang mati dalam keadaan terjaga-jaga di perbatasan itu tidak akan terkena fitnah qabri. Tidak akan terkena pertanyaan, tidak akan terkena siksaan di kuburan. Nah, kan ini juga keutamaan yang besar bagi orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa dan Al-Hafiz Abdul yang Al-Sudi Allah ta'ala dan Al-Fasidiyah banyak hadis dari beberapa sahabat yang kemudian menunjukkan kuatnya riwayat ini. makanya jadi ini yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan kami salahkan dengan sahih. Ya. Baik. Dalam riwayat Ibn Hibban di samping kalimat tadi juga ditambahkan al-mujahidu man adalah nafsahu lillahi Azza wa Jalla. Orang yang berjihad yang sebenarnya adalah yang memerangi dirinya sendiri karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa raga, harta benda, berbeda takut. Nah, tempat di sana banyak jawa melayang tidak akan bisa, tidak akan kuat orang melaju ke medan yang seperti itu kecuali yang telah memenangkan pertempuran dengan jiwanya, yang penakut, yang bakin, yang masih ingin hidup dan sebagainya. Maka hakikat mujahid adalah yang memerangi dirinya, mengalahkan syaitannya, memerangi, memerangi dirinya sendiri karena Allah dan tidak barang tentu orang seperti itu akan membawa dirinya untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ketika ada hayya ala jihad ketika ada teriakan teriakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala orang yang seperti itu dengan ringannya akan mempersiapkan diri untuk ikut berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, lain dengan mereka orang-orang munafikin, orang-orang yang tidak kuat imannya, orang-orang yang tidak benar imannya. Ketika datang nah, ajakan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti perang Tabuk misalnya, waktu peperangan itu waktu panas, sangat panas, persiapan makanan pun sedikit, mohon kurma, buah-buah kurma, baru akan matang. Maka mereka mengatakan, La nasbiru bil har. Ya. Mereka mengatakan, La nasbiru bil har Jangan pergi di waktu panas. Waktunya panas seperti ini kok keluar untuk berjaya di jalan Allah Subhanahu wa taala yang jauh musuhnya banyak lagi. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi sallallahu untuk mengatakan kepada mereka قل نار جهنم أشد حقا لو كانوا يفقهون Katakanlah neraka Jahannam lebih panas. Ya, lebih panas kalau seandainya mereka bisa memahami. Ya, orang yang pergi ke medan jihad mempersiapkan dirinya siap untuk mati tidak akan bisa dilakukan kecuali orang yang sudah mengalahkan jiwanya seperti dulu sehingga jiwanya sangat mudah diajak untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berusaha ya. Meskipun di zaman ini tidak ada jihad nah ya meskipun di zaman ini tidak ditegakkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala jihad yang syar'iyyah jihad yang sesuai dengan syariat benar-benar sesuai dan yang para ahli halli wal aqdi para ulama rasikhin memfatwakan bahwa ini adalah jihad fardu ain atau fardu kifayah ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan memberikan kepada kita keinginan dan harapan dan itu pun ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum ada jihad, perangilah diri kita sendiri, ya, perangilah syaitan, ketahuilah ya, kalau lima Ibn Qudam al-Maqdisi mengatakan bahwa pintu-pintu syaitan itu adalah sifat-sifat jelek pada diri manusia. Jadi itulah setan masuk ke dalam seorang manusia menggodanya itu yang harus kita perangi terlebih dulu. Kita batin, perangi kebatilan. Kita penakut, perangi. Nah, ya, sifat yang jelek tersebut. Kita malas, perangi kemalasan tersebut. Kita suka sombong, ya, perangi kesombongan. Itu adalah pintu-pintu syaitan yang darinya setan masuk menggoda kita dari celah membawa kepada kebinasaan. Karena setan tidak mau nah, banyak manusia yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sementara dia telah dihukum mengkal di neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifuan ini rahimani wa rahimahullah. Ya, mari kita semua berusaha mengenali, mengetahui aib diri kita masing-masing, kemudian berusaha memperbaikinya semua kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis selanjutnya hadis yang keempat yang sahih kata oleh Syekh Al-Albani wa ghairihi. Nah, al Allah mengisyaratkan sahih wa ghairihi. Nah, Riwayatnya dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan ribatul syahrin خير من ثياب دهر ومن مات مرابطا في سبيل الله امن من الخشع الاكبر وغلي وغلي عليه برزقه وريح من الجنه ويجرى عليه اجر المرابط حتى يبعثه الله عز وجل رواه الطبراني ورواته في القران Nah, dari Abu Darda, Allah Ta'ala beritahu dari Rasulullah alaihi salatu Rasulullah beliau mengatakan, berjaga-jaga di perbatasan satu bulan. Khairun min tidak min siyami dahri. Lebih baik dari puasa seumur hidup. Waman mata pun fi sabilillah siapa yang mati rabitan fi sabilillah dalam keadaan terjaga di jalan Allah amina dalam fatahin aslah dia akan aman dari ketakutan yang paling besar ketakutan yang paling besar ketakutan di hari kiamat kalau tadi di alam kubur dia juga mendapatkan jaminan keamanan di hari kiamat pun dia juga mendapatkan jaminan keamanan dengan tas hadis yang diriwayatkan dari Allah ahya hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan kehidupan khusus. Inda rabbihim di sisi Allah yurzaqun mereka mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan selanjutnya dikatakan wariha minal jannah dan diberikan wawangian kepadanya dari surga Allah. Di kuburnya ya diberikan disampaikan kepadanya wanginya surga Allah azza wa jalla yujra alaihi an ajrul murabit kemudian juga dijalankan diteruskan dialirkan kepadanya pahala orang yang berjaga-jaga di perbatasan mata ya Allah terus demikian dia mendapatkan keamanan dan terusnya ya anugerah-anugerah itu pahala terus juga mengalir kepadanya sampai dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih dari diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan para perawinya adalah perawi perawi yang siqat yang terpercaya. Nah, dan murabit di sini berjaga-jaga di berbatasan, riba berjaga di berbatasan antara daerah orang kafir dengan daerah orang Islam. Ya negeri Gaza dan negeri Islam. Bukan berjaga-jaga di masjid, di masjid saja seperti orang-orang sufi. Ya, ya. bukan berjaga-jaga di masjid. Kalau itu berjaga-jaga di masjid nanti Pak menapa. Ya, nah, Ya demikian. Ini berjaga, benar-benar berjaga di perbatasan. Itu yang maklum, itu yang diketahui dari kata riba. Ya, relasi pertama dari umat Islam. Baru ketika ada orang-orang sufi, mereka menarik-narik istilah ribet-ribet. Nah, ya. Nah, bikin ribet saja di masjid mereka. Ya, nah. Baik. Hadis yang kelima. قال وعن الإرباب بن سارية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا مات إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله ويجرى عليه رزقه إلى يوم القيامة رواه الطبراني بالكبير بإسناديه رواه أحدهما قال dari sahabat Al-Irbad bin Zariyah radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan semua amalan terputus dari pelakunya apabila dia mati kecuali orang yang murid di sabilillah berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala berjaga-jaga di peperangan fa innahu yunamma lahu 'amalan Orang yang seperti ini dikembangkan terus amalannya. Yujro alaihi rizmu juga dialirkan kepada rezekinya sampai dari kiamat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan dua sanad. Salah satu dari sanad itu rawi-rawi yang dipas semua. Kemudian dapat diperbincangkan karena ini hasan dan sahih. Penguat dari sahabat Al-Irbaq bin Sariyah radhiyallahu taala anhu. لجبنا وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات مرافقا في سبيل الله اجري عليه اجر عمله الصالح الذي كان يعمل واجري عليه رزقه وعمل من الحسنات وبعثه الله يوم القيامه امنا من المتع الاكبر رواه ابن ماجه باسناد صحيح نعم دليل أبو هريرة رضي الله تعالى عن شريطين dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, siapa yang mati dalam keadaan berjaga di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ujriya alaihi dialirkan kepadanya ajru amali salih alladhi kana ya'mal. Nah, dialirkan kepadanya amal saleh, pahala amal saleh yang tadinya dia lakukan. Maka tidak hanya pahala ribatnya, ya pahala berjaga-jaganya, amal soleh yang dia laksanakan saat berjaga. Cuma demikian, ya satu lagi dengan hadis yang lainnya, dikumpulkan maka memberikan penjelasan yang lebih senoh, gamblang, jelas. Nah, ya. Karena tadi itu dia dulu, mujmal baru bisa jadi amal di situ hanya ribat. Tapi dengan riwayat dari Abu Hurairah yang menjelaskan Usriya alaihi ajru amalihi salih alladhi kana ya'mal. Sangat jelas sekali bahwasanya itu menunjukkan orang yang mati. Nah, di perbatasan seperti seorang sahabat bukan dengan sebagai riwayat dia berjaga di perbatasan ya nah, dipanggang oleh musuh Eh, apa yang kedua dan temannya tentunya tidur dulu dan kemudian sholat malam. Nah, maka yang sholat malam itu dipanah oleh musuh sampai tiga malam baru dia jika terus terjemput baru temannya saja. Ya, ya, sambil berjaga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. dan beliau terjaga dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti itu ujri alaihi ajru amalihi salih alladhi kana ya'mal. Ya. Lalu kebanyakan kaum muslimin ada waktu luang orang Allah sendiri, ya Allah, lagi gopa, terus dilalap semua. Ya. Quran Allah saja. Ya, nah. Padahal penting. Baca Quran kadang-kadang cuma bikin pusing. Sekarang dibilang begini, dibilang itu lagi. Pusing. Ya. Apalagi baca itu dulu yang ada pada. Nah, kalau Al-Quran satu turun satu barat dapatkan satu. Ya. Tapi memang ya demikian. Nah, karena hati kita tidak kuat di masjid baca Quran, tidak baca Al-Quran bosan. Nah, ya. Nah, baik. Ujri alaihi rizq dialirkan kepadanya rezekinya. Umina minal mustad diberikan keamanan dari mustad jadi para malaikat yang menanyai dan menyiksa di kuburan. Wa ba'atha Allah yawma qiyamati dan min al-ghaza'il aqsar. Ini juga penjelasan. Nanti dia dibangkitkan di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aman dari rasa takut di hari kiamat. Alhamdulillah ya. Sehingga lafaz yang global ada penjelasannya. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah Al-Bukhari rahimahullah taala dengan sanad yang sahih. Banyak keutamaan orang yang riba di sabilillah. Baik. Hadis yang ketujuh diriwayatkan dari sahabat yang lain إذ هو واصلا ابن الاصفى عن واصلة ابن الاصفى يعني ابن الاصفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته حتى تقرأ ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى تقرأ ومن مات مراقبا في سبيل الله يرى عليه عمل المراغب في سبيل الله حتى يضع حتى يبعث يوم القيامه رواه الطبراني للكبير باسناد لا باس به نعم. رسالة واصلة ابن الأصمع رضي الله تعالى عنه dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, من سن سنة حسنة Siapa من mendesahkan sunnah yang baik. Maka dia mendapatkan pahalanya ma'umila biha hayatihi wa ba'da Selama sunnah itu diamalkan baik dia masih hidup ataupun orang tersebut yang mencontohkan itu sudah mati. Hatta tutup sampai ditinggalkan. Dan siapa yang mencontohkan sunnah yang jelek contoh yang jelek, maka dia mendapatkan dosanya sampai ditinggalkan kejelekan itu. Waman mana wabita fi sabilillah. Sedangkan siapa yang mati berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala, jauh alaihi amal rabit akan terus berlaku mengalir baginya pahala orang yang berjaga di jalan Allah sampai dia dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam bukhari dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir diantaranya oleh Allah mengisyaratkan dari sini sanadnya hasan sahih. Ya. Pada hari ini Nabi Ali Shallallahu Alaihi memberitahukan bahwa siapa yang mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi sunnah-sunnah yang sudah mati dihidupkan kembali. Nah, Kalian akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mendiri. Baik ketika dia masih hidup ataupun dia sudah mati, terus akan mendapatkan pahalanya sampai sunnah itu ditinggalkan. Sampai sunnah itu ditinggalkan. Siapa yang mendapatkan hal-hal yang baik yang memang diajarkan dalam Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bukan bid'ah. Hadis ini bukanlah dalil ya bahwa ada bid'ah hasanah dan sebagian dari bid'ah menarik hadis ini. Ini betul-betul fakta yang baik. Ya. Nah, tahlilan ini dan itu itu adalah fakta yang baik. Ya, daripada nah, yang meleleh-lelehan, yang meleleh ya. yang berjaga-jaga, eh, yang menemani keluarga yang sedang bergabung itu kafir, ya. daripada kafir lebih baik baca yasin, baca tahlilan. Itu dalil-dalil mereka. Mantan Nabi Islam itu tidak kata Ya. Padahal, ya, para sahabat dulu berapa banyak mereka dari mereka orang yang meninggal. Bahkan Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau masih hidup banyak orang yang meninggal. Kalau seandainya ya, membaca kalian di berkumpul-kumpul di tempat orang yang mati, dia membaca tahlil dan sebagainya itu hal yang baik kita akan dilakukan oleh nanti kita dan semua tetap akan dilakukan oleh Abu Bakar ketika Rasulullah itu meninggal, ya akan dilakukan oleh Allah di Rasulullah ketika Abu Bakar meninggal dan seterusnya. Tapi tidak ada dari mereka juga bahwa itu bukan hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bukan sunnah Itu justru masuk pada bagian yang kedua sunnah saya sunnah yang jelek. Ya. Contoh yang jelek karena akhirnya ya orang yang seperti itu memberatkan orang yang mati karena tidak semua orang yang mati meninggalkan harta berapa banyak orang yang mati meninggalkan catatan utang Ya. Nah, sudah begitu, ya tujuh hari tujuh malam, orang itu orang-orang di sekitarnya datang, mereka terpaksa, ya, karena nggak ada kambing ya ayam, ya, hanya beli ayam di pasar, telur, ini dan seterusnya, akhirnya justru tambah banyak utang. Ya, pemberiannya. ya, Nah, demikian. Wa'alaihi ismuha hatta tusrah. Orang yang mencontohkan contoh yang jelek, maka dia mendapatkan dosanya sampai ditinggalkan. Maka sebenarnya ahli sunnah wal jamaah ketika mengingatkan dari berbagai bid'ah, ini adalah suatu usaha untuk menghentikan dosa dari orang-orang yang membuat bid'ah namun tidak mereka sadari justru mereka benci. Karena kalau dosa itu ditinggalkan, orang yang membuat bid'ah itu tidak lagi mendapatkan kiriman dosa. Tidak lagi mendapatkan dosa. Nah, namun saya sedikit orang yang mau menerima hal ini. Nah, dari waman mana murabit bin sadirillah kemudian kalimat yang kedua, baik yang kedua, permasalahan yang kedua yang ada dalam hadis surat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkaitan dengan sebab mati yaitu orang yang mati dalam keadaan mau betul. Bisa dilihat orang tersebut kalau oleh yang lainnya pasti berhenti amalannya, beliau mencontohkan, mengajarkan, mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Ada yang murabit meskipun dia beramal untuk dirinya sendiri terus ya amalannya berjalan terus pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan besar bagi al-riba fi sabilillah. Baik. Hadis yang sudah dilapas. Menunjukkan praktek pengamalan para sahabat dan Rasulullah Taala alaihi majma'in terhadap ilmu yang mereka dapatkan termasuk dari ilmu yang mereka dapatkan keutamaan berjihad di jalan Allah, keutamaan berjaga-jaga Iman perbatasan. Kala an Mujahid عن ابي هريره رضي الله عنه انه كان في الرباع فقدموا الى الساحل ثم قيل لا باس فانصرف الناس وهو غير واحد فمر به إنسان فقال ما يوقفك يا أبا هريرة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي وغيرهما Mujahid rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Abu Hurairah satu hari berada di riba di perbatasan. Bapak di lantai. Maka mereka ya, nah, ya fazihu dia mendapatkan ketakutan sampai lantai. Jadi ada hal yang menakutkan sehingga mereka harus pergi ke pantai. Tumma sih, kemudian dikatakan la ba'sa. Kemudian dikatakan la ba'sa tidak mengapa, sudah tidak ada yang menakutkan. Tidak ada bahaya, untuk sudah lari. Ya. Jadi di perbatasan kemudian ada berita, ya, ada mata-mata pengintai kaum muslimin yang mengatakan ada yang untuk mengarah ya, ke pantai. Nah, yang mata-mata untuk ya, mengarah ke pantai. Maka mereka pun lari mengejar. Kemudian dikatakan sahabat, nah, sudah tidak ada apa-apa, tidak ada yang menakutkan. Aman, ya aman terkendali itu. Jadi pada bapak-bapak polisi, ya aman terkendali. Masalah benda, maka manusia Ya para sahabat dan para tabi yang ada di saat itu pulang. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu waktu itu masih berdiam menunggu sedang di tempat itu. Paman Nabi ada seorang yang melewati Abu Hurairah radhiyallahu maka orang itu mengatakan, "Ma yusibu gaya Abu Hurairah? Apa yang menyebabkan engkau berhenti wahai Abu Hurairah?" Sudah tidak ada Dan yang menakutkan, tidak ada musuh. Maksudnya pulang, kenapa masih tetap tinggal di situ? Kenapa masih berdiri? Maka maka Abu Hurairah radhiyallahu taala mengatakan, dengar Rasulullah Alaihi Wasallam katakan berdiri sesaat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih baik daripada salat malam di Lailatul Qadar di Masjidil Haram di Hajar Aswad. Dari sini boleh diriwayatkan oleh Ibn rahimahullah taala juga Imam Al-Baihaqi dan lain-lainnya. Rahimahullah taala. Abu Hurairah radhiyallahu taala Mendengar ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdiri sesaat sebesar ya nah meskipun dalam ibarat lain waqanaqa seperti satu perahan susu besar nah, sebentar saja tidak sampai satu menit berdiri sebentar-bentar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada sholat malam di malam Lailatul Qadar. Pada malam malam di Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahri. Lebih baik daripada seribu bulan. Ya. 82 tahun 3 bulan ya. Ya, kurang lebih segitu. Di hanya Aswad Sholat di sana, ya, lebih baik daripada seratus ribu sholat di tempat yang lain. Mau yang berdiri sejenak sebentar saja di jalan Allah Subhanahu Wa Taala dalam berjihat di jalan Allah Subhanahu Wa Taala lebih baik pahalanya daripada sholat malam di malam Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Itu keutamaan yang sangat besar, ya jumlah yang paling besar Allah Subhanahu wa taala. Karena ini memang ya eh, apa eh, namanya faedahnya pun sangat kuat ketika dia ditegakkan kaum muslimin jaya, kaum muslimin disegani Islam. Nah, maka diagungkan dan ditegak. Nah, tapi ketika kaum muslimin lari ke berjaya di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mengejar dunia sebagaimana orang-orang kafir, maka mereka akan tertimpa al-wahnu hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia benci kepada kematian. Nah, ya, benci kepada kematian. Nah, seolah-olah tidak akan mati, padahal kematian sangat dekat. Baik, حديث كسبيلة بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل رواه النسائي والترمذي وقال حديثا حسنا غريب ورواه الإمام الصحيح والحاكم والزاد واليسر كل امرئ لنفسه قال dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala Jarang ya hadis dari sahabat Uthman bin Affan Amirul Mukminin Khalifah ya sebab Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan berjaga-jaga satu hari di jalan Allah itu khairun lebih baik min alfi yaumin daripada seratus hari di masiwahu di tempat lain di masiwahu min al pahala berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala satu hari lebih baik daripada ibadah seribu hari di tempat yang lain Nah, ya, satu hari lebih baik daripada seribu hari. Sudah barang tentu seribu hari yang digunakan untuk beribadah. Kalau seribu hari yang digunakan untuk maksiat kalian bila, ya, tidak ada keutamaan. Seribu hari digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, masih lebih baik dari itu orang yang berjaga-jaga di perbatasan 40 hari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Imam sendiri. siapa Allah taala mengatakan hadis ini hatta dan ghairihi Ibn Hibban Allah dan Al-Hakim Allah menambahkan dalam riwayatnya dalam kalimat wajrajah kalimat tambahan dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu فَلْيَنْظُرْ كُلُّ امْرِئٍ لِنَفْسِهِ Maka hendaknya setiap orang melihat memperhatikan dirinya sendiri. Pahala mana yang mau dicari? Apakah ya di rumah atau di perbatasan yang demikian besar keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. So kematian di mana saja akan datang belum tentu yang berjaga di perbatasan nanti itu daerah yang berbahaya dan tidak bisa pulang selamat. Nah, juga disuaikan dari sini oleh Ibnu Majah rahimahullah taala dengan lafaz Utsman bin Affan mengatakan aku mendengar Rasulullah alaihi wasallam mengatakan man rawata lailan fi sabilillah kanat ka'alfi lailatin siyamina wa qiyamina Siapa yang berjaga-jaga semalam di jalan Allah Subhanahu wa taala maka itu sama dengan seribu malam puasanya dan sholat berwaktu. Jadi dalam, ya, dalam riwayat Ibnu Majah rahimahullah taala sama ya, satu malam sama dengan seribu malam. Satu hari sama dengan seribu hari di tempat yang lain. Dan sama saja ya, ada ketika sama satu hari sama dengan seribu itu sudah nah, merupakan keuntungan yang besar. Apalagi kalau dalam riwayat Nasai dan Nasir bin Rahimahullah Ta'ala tadi That's why I need. Let me make it. jannah ikhwan rahimani wa rahimakumullah jami'an Dan bahasa dari Rasulullah alaihi wasallam kita masukkan ke dalam hati ya sebelum tidak dicatat di intinya harus banyak beramal kita mengingat kematian bisa kita ya, mari kita berlomba-lomba di dalam Allah Subhanahu wa Wassalamualaikum